Maka mudah-mudahan amal soleh kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala balasan. Naam. Yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan upaya dan usaha kita ini untuk terus hadir di majelis ilmu, belajar ilmu ya, menjadi sebab kita termasuk dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan Maka Allah fahamkan dia dengan agama ini Mudah-mudahan dengan upaya dan usaha kita terus Menghadiri majlis-majlis ilmu Belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita menjadi orang yang fakih Orang yang faham, mengerti Dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kita mengamalkannya Nah. Khawani fid din rahimani wa rahimakumullah. Termasuk daripada nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmatul hidayah. Nikmat hidayah nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada jalan yang benar. Nah, kepada kita semua. Dengan adanya dakwah ini sehingga dakwah ini dakwah salafiyah Naam. Ini merupakan nikmat yang besar. Dengan sebab dakwah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk dengan mengenal dakwah ini dan terus istiqomah di atasnya maka kita banyak mengerti tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat bisa mengenal dakwah ini. Dakwah salafiyah dakwah yang dibangun di atas Alkitab was sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah para pendahulu umat ini dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in ini merupakan nikmat yang besar di mana kebanyakan manusia Allah Subhanahu wa taala haramkan dari nikmat ini. Kebanyakan manusia naam tidak mau enggan mereka enggan masuk dalam dakwah ini. Enggan untuk andil dalam dakwah ini, dakwah salafiyah. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kepada kita Untuk bisa mengenal dakwah ini Kemudian mengamalkannya ya, Istiqomah di atasnya ya, maka sungguh ini nikmat yang sangat besar nikmat yang sangat agung yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Ya. Ketika kita mengenal dakwah ini, kita tahu mana yang hak, mana yang batil, ya. mana yang harus dijauhi, mana yang harus dilaksanakan, dikerjakan, ya. mana itu yang merupakan sunnah dan mana itu yang merupakan bid'ah. Mana itu yang syirik, mana itu yang tauhid. Mana itu yang halal dan mana itu yang haram. Berapa banyak dari perkara-perkara yang haram ya sebelum kita mengenal dakwah ini? Ya. Berapa banyak perkara-perkara yang haram yang mungkin naam kita dahulu belum mengetahui hukumnya bahwa itu haram ya. sehingga kita bergelimang di dalamnya ya. bersenang-senang di dalamnya di dalam keharaman ya. tetapi ketika Allah berikan hidayah petunjuk mengenal dakwah ini sehingga kita masuk ke dalam dakwah ini semangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala barulah kita mengetahui ternyata ini haram ya. ternyata ini dilarang oleh sang Khalid Azza wa ternyata ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya ya. Alhamdulillah Allah selamatkan kita ya, dari nah keharaman-keharaman yang dulu kita tidak mengetahui hukumnya. Nah, sehingga kita sekarang ketika mengenal dakwah ini faham, ternyata itu kesyirikan. Ya. Ternyata itu adalah kebidaahan. Ya. Ternyata itu adalah kemaksiatan, haram hukumnya. Ya. Nah, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk mengenal dakwah ini. Dakwah salafiyah. Kemudian yang berikutnya sudah menjadi sunnatullah. Ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasannya dakwah ini memiliki musuh-musuh musuh-musuh dakwah yang tidak suka yang benci nah yang murka dengan dakwah ini nah sehingga mereka kepanasan ketika dakwah salaf ini mulai dikenal masyarakat mulai menyebar di tengah-tengah kaum Muslimi, kepanasan sehingga berbagai macam usaha upaya untuk menghancurkan dakwah ini dilakukan ya. nah maka sudah menjadi sunnatullah ya bahwasannya orang yang mengusung dakwah ini akan menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan ujian demi ujian. Nah, dan sudah menjadi sunatullah bahwasannya, naam dakwah ini memiliki musuh-musuh dari kalangan iblis dan bala tentaranya. Ahlul ahwa wal bid'ah wal syubhat Maka oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menjaga nikmat ini. Ya, nikmat dakwah ini. Nah, kitalah yang naam terjun di dalamnya. Ya. Maka kitalah yang berusaha untuk menjaga dengan baik ya, dakwah ini. Walaupun pada hakikatnya yang menjaga dakwah ini adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Allah yang menjaganya karena dakwah ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Namun menjadi kewajiban bagi kita untuk mensyukuri nikmat. Ya. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat dakwah ini. Kita jaga dan kita berupaya untuk dakwah ini bisa dikenal. Ya Nah, oleh manusia, kaum muslimin dan yang lainnya. Ya. Selamatkan mereka ya. dari kesesatan, kezaliman, nah, kegelapan dan seterusnya. Kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita. maka sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasannya dakwah ini ada musuh-musuhnya <clears throat> yang terus gencar ya, ya. siang dan malam nah, menghadang dakwah ini ya. ingin menghancurkan dakwah ini dengan berbagai macam cara ya, yang mereka lakukan dalam khutbah-khutbah mereka, ya, dalam ceramah-ceramah mereka, ya, dalam taklim-taklim mereka, ya, dalam muktamar-muktamar mereka. Ya. Nah, kemudian ya, melalui media-media massa, ya. demikian juga melalui dunia maya. Ya Nah, dan seterusnya dari berbagai macam cara yang mereka lakukan. nah, ya, untuk menghadang dakwah ini. Dakwah salafiyah. Dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Dakwah yang dibimbing di atas Alkitab wa sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Nah, <clears throat> Dan ketika musuh-musuh dakwah ini begitu gencarnya, semangatnya menggebu-gebu dengan berbagai macam cara untuk menghadang dakwah ini, maka jangan sampai kita yang sebagai pelaku dakwah ini, ya, nah santai, nah merasa aman, nah jangan Demikian pula hendaknya kita bersungguh-sungguh bersemangat ya, untuk menjaga dakwah ini. Ya. Semangat menuntut ilmu, semangat belajar. Ya. Nah, dan semangat untuk membantah ya, kesesatan, kezaliman, nah, syubhat syubhat mereka. Ya. Nah, dibantah ya, sehingga kaum muslimin akan faham, mengerti bahwasannya ini adalah syubhat apa yang mereka tuduhkan kepada ahlu sunnah adalah syubhat tuduhan-tuduhan nah, dusta nah karena mereka ya, musuh-musuh dakwah ini dari kalangan hizbiyin wa ahlul ahwa wal bidah dan yang lainnya nah ya, sudah tidak mampu lagi untuk beradu hujah dengan ahlu sunnah ya. karena ahlu sunnah hujahnya kokoh ya. Al-Quran ya, tafsirnya nah sesuai dengan penafsiran para ulama salah pendahulu ya. hadis-hadis Rasulullah SAW dengan penjelasan-penjelasan yang naam dijelaskan oleh para ulama yang kokoh dalam keilmuannya. Nah, ketika adu hujah, ya, mereka naam, ya, lemah ya, untuk adu hujah dengan ahlu sunnah, nggak ya, punya hujah lagi, ya, sehingga mereka mem, apa, memakai cara-cara yang naam, nggak sportif cara-cara yang licik nah, dengan menyebarkan tuduhan-tuduhan ya kepada ahlu sunnah kepada dakwah ini ya, nah ya. itu adalah dakwahnya wahabi ya. nah dakwah wahabi itu eksklusif mereka itu tertutup eksklusif mereka nggak bisa bergaul dengan masyarakat. Ya. Nah, mereka itu benar sendiri. Ya. Nah, dan seterusnya dari berbagai macam. Ya. Nah, tuduhan-tuduhan yang mereka sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin ya. melalui berbagai macam berbagai macam media massa. Ya. Nah, ataupun di dunia maya atau dalam ceramah-ceramah mereka ya. ya. Nah Mereka Menjejeli kaum muslimin Dengan tuduhan-tuduhan ini ya. Nah Terus Kaum muslimin dibohongin Nah, bahwasanya ahlu sunnah demikian dan demikian, ya. dan seterusnya. Maka sudah sepantasnya ya. kita ini sensitif, ya. nah peka, ya. jangan santai. Nah, baik di tengah-tengah mereka lagi gencar-gencarnya menghadang ahlu sunnah, ya. maka kita jangan santai kita pun bersemangat bersungguh-sungguh untuk menjaga dakwah ini dan menghalau syubhat-syubhat, menjawab tuduhan-tuduhan tersebut. Ya. Dan jangan sampai kita ini memberikan contoh-contoh yang gratis untuk mereka. Ya. Nah, mereka menuduh kita eksklusif. Ya. Jangan sampai kita, nah, eh, malah benar, eksklusif seperti yang mereka katakan, ya. memberikan contoh gratis untuk mereka. Nah, itu si Fulan yang katanya ngaku salafi, ya. eksklusif, ketemu orang nggak salam, ya. nggak senyum, ya. ketemu orang kayak robot. Ya. Nah. Ditanya nggak jawab ya. Atau yang semisal Itu Wahabi, Salafi itu nggak bisa bergaul dengan masyarakat. Ya. Nah, jangan kita mengasih contoh-contoh yang gratis untuk mereka. Maka ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. kita semua, ya, masing-masing ya, kita ini, ketika kita sudah masuk dalam dakwah ini, ya, menjadi pelaku dalam dakwah ini, Taib, maka masing-masing kita ini menjadi wakil salafiyah. Ya. Menjadi wakil salafiyah. Dimanapun kita berada. Nah, kita menjadi wakil salafiyah. Satu orang dari kita itu menjadi wakil salafiyah. Ketika antum atau salah satu dari kita. Ya, naam berakhlak jelek, ya, tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Nah, eksklusif ya. Nah, dan seterusnya. Ya. Maka ketika satu orang yang seperti ini yang kena adalah kita semua. Ya. Nah, ketika antum bermasalah dengan seorang masyarakat misalnya, ya. Nah, yang kena adalah kita semua. dan demikian seterusnya. Maka satu orang dari kita atau setiap orang dari kita ini menjadi wakil salafiyah. Ya. Nah. Oh itu kan nah, individu, itu kan individu saya. Ya. Nah, person saya. Nah, antum bisa mengatakan demikian tetapi ya, nah manusia ya, tidak berpandangan demikian manusia memandang itulah contohnya si fulan yang aku salafi salafi itu seperti itu ya. nah sehingga satu orang yang berbuat jelek sayyul akhlak sayyul adab ya nah taib itu akan berakibat atau berpengaruh kepada semuanya, kepada nah ikhwan-ikhwan yang lain, kepada dakwah ini. Maka oleh karena itu, nah sudah sepatutnya bagi kita untuk terus berusaha menjaga dakwah ini dengan menanamkan akhlak yang mulia dalam diri diri kita, berhias dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Nah, sudah saatnya sekarang kita ini terus saling mengingatkan dengan hadis Abu Hurairah tentang hak-hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Nah, hadis yang pertama yang kita bahas dalam Kitabul Jami, ya masih ingat antum? Hakul muslim alal muslimi sittun. Hak muslim bagi muslim yang lainnya ada enam. Ya. Izalah kita hufasalim alai. Kalau kau bertemu dengannya, salam. Ya, ucapkan salam. Doi. Salam kepada kaum muslimin di jalan atau naam di tempat-tempat perkumpulan. Ya. Antum bertemu dengan kaum muslimin salam apalagi itu tetangga antum ya. apalagi itu eh, naam ya orang yang dekat dengan tempat tinggal antum Baik. Idza laqitahu fasallim alaihi. Dan ifsya'us salam ini perkara yang sangat masyru'. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Naam menyebutkan la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. Kalian tidak akan masuk jannah sampai kalian nah beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling cinta, saling sayang ya. Dan Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang bila kalian melakukannya kalian akan saling cinta, saling sayang. Afsyus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Sebarkan salam. Ya. Nah. Mudah kok salam. Ya. Enggak membutuhkan tenaga yang kuat, ya. Atau biaya yang mahal. Ya enggak. Murah. Ya. Mudah, ya. Nah, idza laqitahu fasallim alaihi. Salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'jibhu kalau dia mengundangmu, tunaikan undangannya. Penuhi undangannya. Nah, undang makan atau undang apa. Nah, ini sudah kita bahas dalam kitabul jamin. Idastan sahaka fansahu kalau dia minta nasihat nasihati. Ya. Wa idza atasha fahamidallaha Fasyamidhu kalau dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah maka bertasmidlah untuknya ucapkan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu kalau dia sakit maka jenguk. Ya. Dan fa idza mata fattabi'u kalau dia meninggal ikuti jenazahnya. Ya. Ini diantara hak-hak muslim yang harus ditunaikan oleh muslim yang lainnya. Nah, sudah saatnya kita nah terus mengingatkan tentang hal ini. Ya. Nah, jangan sampai kita memberikan contoh-contoh gratis untuk mereka. Ya. Nah. Usahakan kita nah menjadikan mereka yang menuduh ini ya, kepada kita ini, nah eh, dituduh sebaliknya oleh masyarakat kita atau oleh manusia. Ya. Misalkan mereka menuduh kita eksklusif. Ya. Nah, kita nggak eksklusif. Ya. Nah, sehingga masyarakat akan menilai, oh ternyata nggak benar tuh omongannya. Nah, ya masya Allah tiap hari dikasih sop ayam misalkan. Ya. Nah, masya Allah tetangga baik sekali Oh nggak benar itu orang ngomong. Mestinya demikian. Ya. Nah, jangan malah kita memberikan contoh yang gratis untuk mereka. Ya. Demikianlah ketika mereka sudah kalah hujah, ya, punya hujah lagi untuk nah, menghadang ahlu sunnah, ya mereka mulai dengan tuduhan-tuduhan dusta tadi, menghalalkan berbagai macam cara, menuduh kita eksklusif, tidak bisa bergaul, ya Nah, apalagi merasa sok benar sendiri. Ya. Nah, ini ditanamkan ya. nah, oleh mereka kepada pengikut-pengikutnya atau kepada kaum muslimin. Ya. Maka hendaknya kita nah, menepis tuduhan-tuduhan tersebut dengan amal kita. Ya. Amal kita atau dengan muamalah kita dalam kehidupan keseharian. Ya. Dan berdakwah ini ya tidak cuma ceramah ya, atau khotbah ya, atau taklim seperti ini tidak cuma demikian nah, dakwah ilallah naam antum bisa lakukan sesuai dengan kemampuan antum ya, nah, sesuai dengan kemampuan antum ya. nah baik Ustazuna Luqman hafizahullahu taala beliau menyampaikan contoh kepada kita bahwasanya dakwah itu tidak naam hanya ceramah atau yang semisalnya jadi salah seorang ustadz kita naam di suatu perumahan atau di lingkungan masyarakat di masjid yang ditinggali atau yang dekat dengan tempat tinggal salah seorang ustadz kita tersebut ya. Nah, beliau tidak ngisi taklim di situ. Tapi alhamdulillah sambutan masyarakat masya Allah. Ya. Walaupun di situ nggak ada kajian. Dakwah beliau ini ketika selesai sholat ngobrol di depan masjid dengan masyarakat, dengan bapak-bapak. Ya ngundang ke rumah makan apa minum ya. mari kita minum di rumah ya. Nah, ya. sambil minum ngobrol tentang agama mulai masuk ya. pelan pelan subhanallah ya. nah ini ya. menunjukkan dakwah ini tidak cuma ceramah taklim dan seterusnya ya. Demikian pula beliau Ustaz Abu Abdullah Luqman Hafizahullah Ta'ala memberikan contoh kepada kita ya. Nah Namun contoh dari Apa ini Mereka ya, uh, Ahlul Ahwa wal Bid'ah ya, Yang dakwahnya itu Tidak cuma ceramah ya. Atau mengadakan daurah-daurah ya. Tidak cuma demikian Ada salah seorang da'i dolal Dai kesesatan Dai syiah Masya Allah keilmuannya Pandai baca kitab ya, Mempunyai banyak maklumat ya, Faham sejarah ini sejarah itu ya. Tapi kalau suruh ngisi ceramah nggak mau Dakwahnya bukan lewat ceramah ya, Dakwahnya lewat Majelis-majelis kohwah ya. jadi ada majelis kohwah ngundang orang. Ya, yang diundang ini orang-orang tajir minum-minum, sekedar minum-minum, ngobrol santai, ya. Nah, sambil memasukkan satu, ya. Nah, keyakinan ya. atau satu naam e, eh, kaidah yang mereka miliki. Ya. Terus masuk satu persatu. Ya. Nah, apalagi dia berbicara seolah naam ulama, ya. Nah, semakin yakin sehingga yang tadinya majelis kohwa majelis seperti ini mulai mereka bertanya tentang agama ya. mulai bertanya tentang agama nah, terus dan akhirnya majelis ini nah ya berkembang ya. bahkan didanai oleh donatur ya. dan demikian ya. dia bukan berdakwah lewat ceramah atau taklim ya. nah maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah kita semua ini sebagai pelaku dakwah. Nah, masing-masing ya, kita yang merupakan wakil dari salafiyah, ya, maka hendaknya kita bersemangat, bersungguh-sungguh untuk menjaga dakwah ini, ya, dengan cara kita terus belajar ilmu dan menyebarkan ilmu. Ya. Nah, menyebarkan dakwah ini sesuai dengan kemampuan kita, ya, sesuai dengan kadar kemampuan kita dan kadar nah Eh, kedudukan kita ya. apa yang kita mampu saya hanya bisa mampu ngobrol sebentar misalkan ya. ngobrol sebentar ngobrol tentang agama pentingnya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya ya pentingnya untuk kita kembali kepada Al-Quran kembali kepada hadis Nabi SAW ya dan seterusnya jelaskan tentang akidah ya nah, Oh saya nggak bisa ngomong. Nah, apalagi ngasih nasihat, ya ngobrol, nggak bisa. Bisa antum nah, sambil ngasih buletin. Ya, oh ini saya ada buletin yang bagus. Ya. Dibaca. Nah, atau sama sekali nggak bisa apa-apa ya, ngajak. Ayo kita taklim. Ya, sekedar ngajak ngajak taklim ya. ke tempat taklim ahlu sunnah ya. nah. dan dengan berbagai macam toib cara yang bisa kita lakukan ya. sesuai dengan kemampuan kita masing-masing jangan kalah sama mereka ya Naam, ahlul ahwal bid'ah yang mereka dalam menyebarkan kebid'ahannya, kesesatannya itu betul-betul. Ya. Sungguh-sungguh militansinya masya Allah ya. siapa yang gak kenal dengan jamaah tablik ya nah kalau ada yang sudah pernah masuk jamaah tablik mungkin dulunya ya dia tahu semangatnya mereka itu menyebarkan kesesatannya ya sampai mereka mewajibkan 2, eh dua setengah jam per hari ya untuk apa namanya ya ziarah-ziarah ngomong itu dengan masyarakat ya. nah dan juga kelompok-kelompok yang lain Syiah ya Syiah ya nah militansinya betul-betul ya. bukan cuma dainya tidak ya. yang militansi itu bukan cuma dainya petaninya atau pedagangnya ya nah atau pekerjaan dia misalkan sebagai tukang ya dia berusaha untuk menyisipkan akidah-akidah mereka kepada kaum muslimin ya. nah, tidak cuma dainya yang ngobrol tentang agama tidak ngajak orang tidak semua mereka itu didoktrin untuk bersungguh-sungguh ya Eh, memasukkan akidah-akidah mereka kepada eh, manusia atau kaum muslimin. Mereka berusaha dengan berbagai macam cara. Media-media massa milik mereka, masya Allah, begitu banyaknya. Website-website milik Syiah itu buahnya. Eh? Nah, Demikian pula lembaga-lembaga, ada lembaga anak yatim, ada lembaga ini, lembaga itu, lembaga pendidikan, lembaga wah macam-macam. Ya. Semangatnya mereka itu menyebarkan kesesatan. Ya. Nah, lah kita ini di atas al-haq, di atas kebenaran, ya. Maka mestinya kita lebih bersungguh-sungguh, ya, lebih bersemangat, ya. nggak loyo, ya. nah, nggak mudah guncang, ya ada masalah intern antar kita, ya? loyo. Ah sudahlah saya berhenti aja, gak mau jadi pengurus misalnya. Loyo. Nah. Baru masalah intern antar kita. Ya. Nah, dalam keadaan musuh-musuh dakwah ini, ini dengan pedangnya udah begini nih. Ya. Nah, atau kalau dengan senjata ini udah tinggal dor kita lemah, digoncang masalah intern saja sudah porak-poranda. Ya. Masalah intern porak-poranda kita. Nah, maka oleh karena itu, ya kita nah, berusaha semampu kita, semaksimal mungkin ya, untuk menjaga dakwah ini. Kita perkuat uhwah kita, ya, persatuan kita. Ya. Nah, dan kita hendaknya memahami, kita ini manusia semua, kadang salah ya. Nah, seorang ustadz pun keliru, salah. Ya. Nah, tidak mesti ucapannya ustadz itu benar semua. Ya. Nah, kadang ustadz salah, kadang kebijakan ustadz itu salah. Nah, dimaklumi, dinasehati. Ya. Dengan adab yang benar, dinasehati. Nah, kadang kita salah. Tapi tidak menjadi sebab perpecahan, tidak menjadi sebab nah goncangnya intern atau yang semisalnya. Jangan ya ikhwah. Nah, jaga ukhuwah ini. Ya, kalau ukhuwah kita sudah kuat nah dan tidak tergoyahkan ya, maka nah kita pun akan mudah untuk menghadang ini musuh-musuh dakwah ini. Tapi kalau kita dalam intern salafi kita atau dakwah kita ini terjadi kegoncangan ya. Dalam keadaan musuh-musuh dakwah ini betul-betul semangat ya, untuk menghancurkan kita ya. Maka nah kita berlindung dan banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dari kejahatan mereka. Ya. Jangan sampai jangan sampai kita menjadi sebab ya hancurnya dakwah ini. Ya, jangan sampai kita menjadi sebab bubarnya dakwah ini. Jangan. Perkuat ukhuwah. Nah, tanamkan sikap e, mudah memaafkan. Ya. Nah, mudah memaafkan. Tanamkan sikap untuk memberikan uzur ya, kepada saudara kita. Ya. Nah, uzur. Ya, bisa jadi dia punya uzur. Ya. Masih kita. Nah husnudzon, berbaik, berbaik sangka ya kepada saudara-saudara kita, ehwa kita, ya. Nah, salafiyun. Kita berbaik sangka. Nah, ikhwani din rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara nasihat Ustazuna Luqman Hafizahullah taala untuk kita menjaga ukhuwah ya, menjaga ukhuwah ya. Nah, dan demikian asatidah kita kalau datang ke sini ngasih tausiah atau yang semisalnya. Nah, di antara nasihat mereka ya, nah untuk menjaga ukhuwah dan mensyukuri nikmat ukhuwah ini, ya. Nikmat ukhuwah ini kita syukuri. Nah. Baik. <clears throat> Khawani fiddin rahimani wa rahimakumullah dan masih banyak lagi apa yang mau kami sampaikan tapi karena sudah azan maka kita skor dengan azan dulu baru kita lanjutkan sedikit Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Sudah menjadi kewajiban bagi kita agar kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. yang di nikmat tersebut adalah nikmat dakwah ini. Maka jangan sampai kita menjadi sebab ya, lemahnya dakwah ini. Dan jangan sampai kita menjadi sebab orang lari ya, dari dakwah ini. Dan jangan sampai ya, masalah-masalah yang muncul baik masalah intern dan yang lainnya intern kita sama ikhwan dan yang lainnya jadi penghambat penghambat nah tersebarnya dakwah ini jangan sampai maka jangan berlarut-larut dalam masalah jangan berlarut-larut dalam muskilah yang muncul ya. ketika suatu muskilah ya. Nah muncul kita berusaha menyelesaikan Kita selesaikan ya. Kalau masalahnya masalah pribadi Antar pribadi diselesaikan ya. Setelah selesai Jangan berlarut-larut Jangan menyisakan ya. Nah sesuatu yang bisa menghambat persaudaraan dan ukhuwah. Ya. Dan jangan sampai nah menjadi sebab terhambatnya dakwah ini nah dan kita nah tidak merasa aman dari munculnya masalah muskilah mesti mesti ada ya. selama kita masih hidup di dunia ini ya, mesti ada muskilah muncul masalah muncul nah ya, baik antar individu atau mungkin ikhwan dengan pengurus atau pengurus dengan ikhwan ya nah atau yang semisalnya kadang muncul namun jangan berlarut-larut kita selesaikan dengan kedewasaan ya nah kita lebih mendahulukan ukhuwah ya. lebih mendahulukan persaudaraan ya. lebih mendahulukan persatuan di atas dakwah ini daripada muskilah-muskilah tadi oh, saya tersinggung. Nah, kita semua nah ya memiliki sifat e, tersinggung. Nah, tapi jangan sampai ya sifat-sifat yang seperti ini berlebihan dan kemudian menjadi penghambat kebaikan. Nah, kalau antum diajak, antum tersinggung nggak? Eh? Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah ya. Jaga ukhuwah ya. Dan jangan berlarut-larut dalam suatu masalah Muncul masalah kita selesaikan Nah ya, Kita semua udah gede ya. Nah Udah dewasa, udah gede ya. Udah besar ya. Anaknya udah gede-gede lagi ya. Bahkan sudah ada yang punya cucu ya. Nah selesaikan Dan jangan berlarut-larut dalam suatu masalah Kita selesaikan ada yang lebih penting di hadapan kita ya. ada yang lebih besar di hadapan kita ya. dalam dakwah ini nah kita utamakan ukhuwah ya nah kita utamakan persatuan ya, di atas dakwah ini ya. sehingga ikhwani fidin rahimani wa rahimakumullah ya perlu kita untuk terus belajar. Naam, memiliki sifat lapang dada, memiliki sifat uh, mudah memaafkan, ya. Nah, dan seterusnya. Dari sifat-sifat dan akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Yang insya Allah ya, ketika kita berakhlak dengan akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, ya, maka insya Allah balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sangatlah besar. Ya. Bahkan Rasulullah SAW diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Inna mabu'ithu liutami memakarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Al-karimah, akhlak yang mulia. Nah, maka sudah semestinya kita berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang terpuji, yang menguntungkan kita. Ya. Jangan berakhlak dengan akhlak yang merugikan kita. Nah, baik merugikan diri kita atau dakwah kita, ya. Nah, atau dunia kita, ya. Nah, jangan. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah musuh-musuh dakwah ini semakin gencar dan begitu semangat ya, untuk menghadang kita. Maka nah sudah semestinya kita merapatkan barisan ya. Nah, menguatkan dan mengokohkan ukhuwah ya. Nah, untuk menghadang mereka musuh-musuh dakwah ini. Dan setiap kita ya, sebagaimana yang Hana sampaikan tadi ya. masing-masing ya, kita ini merupakan wakil dari salafiyah ya. sehingga ketika satu orang yang jelek kita semua terkena jeleknya terkena imbasnya nah satu orang bermasalah semua kita terkena imbasnya nah maka oleh karena itu kita perhatikan ya, muamalah kita di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, tanamkan atau perlihatkan kepada masyarakat kita, pada kaum muslimin bahwasanya ahlu sunnah itu orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang memiliki adab, sopan santun, dan orang-orang yang naam kokoh di atas Alkitab was sunnah. Nah, antum perlihatkan akhlak-akhlak yang mulia kepada mereka. Antum perlihatkan eh, bahwasannya mereka adalah merupakan bagian daripada kita. Ya. Nah, al mukmin lil mukmin kalbunyan yashuddu ba'duha ba'duhu ba'dahu mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan. Nah, yang satu dengan yang lainnya saling mengokohkan, saling menguatkan. Innamal mu'minuna ikhwa sesungguhnya kaum mukminun itu bersaudara. Ya. Tunjukkan bahwasanya kaum muslim ini saudara kita. Ya. Nah, tetangga antum, ya. Kanan kiri muka belakang antum. Nah, pergauli dengan baik. Pergauli dengan cara yang ma'ruf, bermuamal dengan muamalah yang baik. Nah, lakukan sebab-sebab yang menimbulkan mereka cinta kepada kita. Di antaranya tadi ifsa'u salam, menyebarkan salam, menyampaikan salam dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah nah tahadu tahabu hendaklah kalian saling memberi hadiah maka niscaya kalian akan saling cinta ya nah kasih hadiah kepada tetangga kita saudara kita ya. nah kenalan-kenalan kita ya, di sekitar tempat tinggal kita beri hadiah tanamkan dan perlihatkan kepada mereka bahwasannya ahlus sunnah wal jamaah itu atau salafi itu tidak eksklusif ya. Nah dan kita berusaha untuk ya membantah tuduhan-tuduhan ya dari tuduhan-tuduhan ahlul ahwa wal bidah musuh-musuh dakwah ini ya, dengan amalan kita dengan muamalah kita ya. dengan muamalah kita kita sudah membantah mereka ya, tidak terbukti apa yang mereka tuduhkan kepada kita bahwasanya kita eksklusif dan yang lainnya demikian pula ya yang sering anda sampaikan ke antum ketika ada orang baru ikut taklim ya nah antum ajak obrol ya. kasih air minum ajak ngobrol ya. jangan yang ini satu gerombolan dengan ini ya yang satu ini ikhwan ini cocoknya dengan ikhwan-ikhwan ini. Jadi nah itu itu terus ya. Mesti kalau orang-orang ini ngumpulnya dengan itu. Ya. Ikhwan yang namanya ini dan itu ngumpulnya mesti dengan yang ini. Ya. Nah, kita sudah baca. Ya. Nah, si fulan mesti ngumpul dengan si fulan. Si fulan mesti dengan si fulan. Ikhwan dengan ikhwan. Dia sendirian di sana. Ya. Orang awam yang baru ikut taklim sendirian. Ya. Sampai-sampai ada satu orang awam. Ya. Baik, cerita ikhwah kita ya. menyampaikan bahwasannya nah, dia senang dengan taklim ini, masya Allah. Ya. Berapa malam hadir terus. Ya. Nah. Masya Allah, ya. tertarik dengan durus pelajaran-pelajaran kita. Ya. Tapi ada satu yang disampaikan kepada ikhwah. Ya tapi eh, saya sudah sering hadir taklim ya, di musola An Nur, tapi saya belum dapat teman. Ya. Nah, tapi saya belum dapat teman. Ya. Tapi ya karena saya ya saya kan taklim bukan mencari teman. Ya. Nah, makanya saya terus hadir. Masya Allah, ya semangatnya orang ini yang baru ikut mau ikut taklim kita sampai dia mengatakan seperti itu ya. saya taklim bukan mencari teman ya. maka saya dapat teman atau belum saya tetap hadir taklim masya Allah nah. dari sini ikhwah pelajaran bagi kita ya pelajaran bagi kita untuk kita enggak nah enggak hanya kita ngobrol dengan sesama ikhwan kita yang sudah kenal ya. ajak bicara orang yang mungkin baru ikut taklim baru ikut majelis ya kalau seandainya dengan sebab antum, sebab antum ngobrol dengan dia, dia semakin kokoh, semakin masya Allah dapat hidayah, masya Allah, unta merah antum, ya, dapat unta merah. Ya. Nah, khairun laka min humrin na'am, lebih baik bahkan lebih baik daripada unta merah. Nah, berusaha berupaya. Nah, kemudian masing ya, masing-masing kita berusaha untuk mengenalkan agama ini atau dakwah ini ya kepada kaum muslimin sesuai dengan kemampuan kita dan insya Allah ya di antara eh, program yang akan kita buat nanti atau rencana yang akan kita jalankan nanti ya, sesuai dengan nasihat para asatidah ya, termasuk Ustazuna Luqman hafizahullah taala ya, insyaallah kita akan na'am menggiatkan penyebaran artikel-artikel buletin. Nah, jadi masing-masing ikhwah punya andil nanti. Ya. Setiap dia keluar rumah, bah bolehin satu atau dua. Ya. Ketemu teman, beri satu. Ketemu teman lagi, sampaikan satu boletin lagi. Nah, ya. Masya Allah kalau seandainya satu buletin ini menjadi sebab dia dapat hidayah, ya, subhanallah. Ya tidak sedikit yang seperti ini, ya. Nah, tidak sedikit yang seperti ini tiba-tiba telepon nah, karena ada nomor telepon di situ ya telepon oh masya Allah buletinnya bagus ya, ini kajiannya di mana masya Allah nanya kajian langsung ikut kajian terus istiqomah ikut kajian masya Allah istiqomah nah menjadi ahlu sunnah ya. berapa banyak orang yang seperti ini mengenal dakwah awalnya dari buletin itu banyak ya bukan satu dua buahnya nah maka semangat ya, ikhwah nanti insyaallah punya andil ya dalam publikasi eh, buletin-buletin. Uh, ya insyaallah akan kita ambil dari buletin Al-Ilmu. Nah, dari Mahat As-Salafi Jember. Ya. Nah, yang memang sudah kontinu ya istiqomah mereka mengeluarkan buletin ini. Ya. Nah, dan tentunya juga atas bimbingan eh, asatidah sehingga nah insyaallah kita <clears throat> akan memulai program ini ya. dan semua ikhwah ikut andil dalam hal ini ya. nah setiap dia <clears throat> keluar rumahnya berangkat ke kantor berangkat ke sawah atau berangkat ke tempat jualan ya bawa satu dua buletin ya. kemudian antum sampaikan kepada teman kenalan antum atau teman lama, teman sekolah dulu misalkan ya atau yang semisalnya. Nah, Taib, jadikan ya, buletin ini sesuatu yang eh, naam ya, kebutuhan. Ya. Artinya ketika kita keluar, ya, nah, ketika kita tidak membawa buletin, seolah-olah ada yang kurang. Ya sehingga menjadi kebutuhan. Seperti kita e, pegang HP, ya. Kalau antum keluar, HP antum ketinggalan, antum balik ya? Balik ya, balik. Penting ini. Nah, jadikan buletin ini seperti HP, ya. Penting. Nah, masya Allah antum satu kali nyampaikan satu buletin atau dua buletin, masya Allah. Kalau satu hari antum bisa satu buletin, ya, 30 hari berapa? Ya, eh, 30, masya Allah. Ya. ya, kita nggak mengharuskan atau mentargetkan harus sekian dan sekian tidak. Nah, namun kita berusaha berupaya untuk terus, nah, menyampaikan dakwah ini kepada umat, menyampaikan ilmu yang hak ini kepada umat. Nah, jangan sampai mereka atau umat ini dibodoh-bodohi oleh mereka musuh-musuh dakwah ini. Nah, sehingga insya Allah ya, nanti kita akan buat uh, tim ya, khusus untuk masalah enam ini nanti kan kita bahas bagaimana cara nah, <clears throat> publikasinya ya, dan seterusnya nah, kita buat tim baik itu tim pendanaan atau tim apa ini pengadaan ataupun tim publikasi. Nah, dan masing-masing ikhwah punya andil dalam hal ini. Ya. Masing-masing ikhwah diharapkan memiliki andil dalam hal ini. Nah, barakallahu fikum, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini beberapa yang bisa saya sampaikan kepada antum semua ya. Nah, dari beberapa nasihat uh, Ustazuna Abu Abdullah Luqman hafizahullah taala. Nah, Ya mudah-mudahan kita bisa hmm, mengamalkan dan menjalankan apa yang beliau nasihatkan kepada kita semua ya. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan sebab ini ya, dakwah ini akan semakin menyebar, akan semakin dikenal oleh masyarakat kita. Taib ikhwani fidin rahimani wa rahimakumullah dan insyaallah ba'dal isya atau ba'da salah ya, ikhwah pengurus ataupun panitia kita ada istimak nah untuk membahas masalah ini ya tentang buletin demikian pula insyaallah ya sebisa mungkin kita kalau ada waktu nanti kita bahas tentang web e, dakwah kita ya website dakwah kita di limo ini. Barakallahu fikum subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.